langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang dia bisa fly Hah? siapa tahu kan karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati dan Dewi Amor pun bicara nanti bila mata bertemu mata bibir ikut senyum hati berdetak hmm. maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan percintaan tingkat tinggi kan lumayan dapat suami eh, dapat pacar seorang raja besar jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud Hud lapor lagi. Lapor. Gimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya. Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgah sana Ratu Balkis kemari? Sebelum Tuan bangun dari tempat duduk, itu singgah sana sudah bisa sampai kemari Tuan Raja. Bagus. Ada yang bisa lebih cepat? Saya, kata seorang ulama. Berapa lama? Sebelum Tuan kedip. Yeah. Asal tuan kedip, tuan melek lagi sehingga sana sudah sampai di sini. Baik, kerjakan. Dalam waktu sekejap itu singgah sana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman. Pasang di sini, biar dia dudukin nanti, rubah sedikit biar dia nggak kenalin. Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Terjadilah kemudian di perundingan perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana Tuan Ratu Balkis? Iya, Tuan Sulaiman. Iya bagaimana? Saya kagum dengan kebesaran Tuhan. Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar tuan-tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuhan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuhan adalah lebih baik Tuhan menciptakan menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri. Nabi Sulaiman Bagaimana kalau kita mengadakan ya sambil berunding, sambil lobbying istilah sekarang. Baik, lobbying pun jadi. Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca, angkat kain. Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu. Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara, lupa. Lalu apa katanya? Rabbi inni tu nafsi. Ya Allah, Selama ini saya benar-benar telah zolim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar mewarisi kebesaran ayah. Dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Ini zolam tu nafsi. Sungguh saya telah zolim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, Aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. mulai sejak saat ini ya Allah saya nyatakan diri saya masuk Islam bertuhankan Allah Rabbul Alamin saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang saudara-saudara sudah masuk Islam sudah nah Ratu Balkis sekarang bagaimana ya Nabi Sulaiman kalau saya masuk Islam apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilahkan pulang ke kerajaanmu. Atur negerimu menurut cara yang kamu mau asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam lalu kerajaanmu saya caplok Islam bukan penjajah Ratu Balkis. Baiklah Nabi Sulaiman saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan sahabat dengan kerajaan Tuan caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok. Dia nggak bilang lu demen aja deh sama gue. Enggak. Cuma untuk jangka panjang, jangka panjangnya Sulaiman supaya kita tetap bisa kerjasama caranya bagaimana? ya supaya kerajaan berumur panjang kau harus punya keturunan kata Nabi Sulaiman itu kan berarti saya harus nikah memang tapi saya ratu suami saya kan paling kurang juga harus maharaja sah sahan sah ya sebenarnya sih cuma dia nggak bilang aja di kerajaan gue nggak ada yang setimpal gue maunya mak lo itu kalau bahasa kita cuma ini kan bahasa perempuan Perempuan kan tahap paling pinter nahan perasaan. Gak kayak orang laki, orang laki kalau kalau lagi mabok cinta teler. Ama ama siapa aja dia cerita. Gua kan lagi demen sama Siano. ini sama perempuan dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu saya harus kawin dengan maharaja. Ya kamu tinggal pilih saja kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini Perdana Menteri pak pada pada mesem-mesem udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini Nabi Sulaiman? Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau. Wah ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat. Tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat beliau wafat itu sedang sholat. Karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja. Tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini. Walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.